وبركاته Alhamdulillah wassalallahu ma ba'du Kita bersyukur pagi hari ini kita berkumpul Kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habshi Dan juga putra beliau Al-Habib Ali Agar Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat Dan para guru-guru kita Semua kita yang hadir di tempat ini InsyaAllah dapat taufik, dapat berkah, dapat manfaat Dan kehadiran kita li Yazku wa bil ahwali وليس بالأقوال وكثرة الجدال العلم خشية كله يعرف بذاك أهله ilmu adalah dengan pengamalan bukan dengan orasi bukan dengan pidato bukan dengan penjabaran namun ilmu dengan pengamalan dengan sikap dengan peneladanan dan memberikan contoh yang baik Ilmu mencerminkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu inilah yang akan membuat ilmu tersebut semakin bertambah Sehingga dikatakan Di dalam sebuah riwayat Sayyidina Isa bin Maryam menyebutkan bahwasanya Man alima wa amila wa allama yud'a aziman fi samawat Barang siapa yang belajar ilmu agama dan mengamalkannya Kemudian dia ajarkan ilmu agama tersebut. Dia belajar, dia beramal, dia ajarkan. Maka dia dapat gelar. Bukan gelar profesor yang kagak laku di kuburan. Bukan gelar doktor yang kagak ada gunanya di kuburan. Bukan gelar insinyur yang kagak dikenal sama malaikat, Walau dikenal sama arwah tahirah, tapi gelar yang laku hatta di dalam kubur gelar yang dikenal oleh malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala yang ada sekarang maupun yang ada di dalam kubur gelar yang dikenal oleh mereka itu adalah gelar manusia azim, manusia agung manusia luhur, manusia mulia buat siapa? buat yang berilmu, mengamalkan dan diajarkan ilmunya, mudah-mudahan kita menjadi orang tersebut, amin di antara bentuk pengamalan ilmu tersebut kita dapati para ulama-ulama yang terdahulu mereka mengamalkan ilmu mereka sebaik-baiknya dan mereka adalah orang yang paling perhatian terhadap sholat terutama melaksanakannya secara berjamaah saya nggak tahu nggak pernah dengar nggak pernah lihat dari para ulama-ulama terdahulu dari rijalus sanad Orang-orang yang mulia yang mana mereka sholat tidak berjamaah belum pernah ketemu itu belum ada kasusnya. Dari guru-guru kita terus sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam nggak ada satupun yang sholat sendirian Semuanya itu kalau dia sholat lima waktu Mereka laksanakan secara berjamaah Apa yang dibawakan tadi oleh Imam Abdullah bin Alul Haddad Yang dibacakan oleh Habib Ali itu semuanya daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memacu kita untuk melaksanakan salatul jamaah. Ada kan tadi dibacakan Abdullah bin Umi Maktum. Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, salat jamaah semua saya laksanakan. Ini Abdullah bin Umi Maktum buta. nggak melihat. Semua sholat jamaah lima waktu saya kerjain cuma saya permisi khusus buat sholat subuh berjamaah saya repot. Rumah saya jauh. Dari Madinah, dari rumah saya ke masjid nih, ada bebatuan, ada lobang, jalannya masih belum rata. Kalau saya sebelum subuh datang ke sandung, masuk lobang, siapa yang nolongin saya? Maka saya izin khusus subuh, saya sholatnya di rumah, nggak di masjid. Nabi semula mengizinkan, baik diizinkan. Girang Abdullah bin Umi Maktum. Udah gitu keluar, baru mau keluar dari masjid dipanggil sama Nabi Muhammad ya Abdullah lebaik ya Rasulullah hal sami'tan nida apakah engkau dengar gak panggilan azan hayya ala salah dia bilang iya saya dengar kedengaran dari rumah saya sayup-sayup bunyi hayya ala salah idzan fa'ajibbu fahalumma halla bukankah kalau engkau dengar panggilan ayo sautin panggilan tersebut maka nggak jadi diizinkan. Tetap dia subuhnya bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan butanya beliau, dengan resikonya resikonya beliau. Barusan Imam Al Haddad juga bilang, dulu kata sahabat Rasulullah, zamannya Nabi kita nih, kita ingat betul orang tua yang usianya udah lanjut mau berdiri susah, apalagi jalan dibopong antara dua laki-laki dia dibopong untuk pergi ke masjid sampai di masjid begitu komat dia dibopong untuk maju ke sof dengan dua orang agar bisa berdiri di sof dibopong sama dua orang biar bisa sholat jamaah berdiri di dalam sof yang pertama sampai begitunya radhiyallahu anhu majma'in sehingga disebutkan dari para ulama salafus saleh radhiyallahu anhum al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran beliau tidak datang waktu salat fardu melainkan dari sebelum masuk waktu salat dia udah ada di masjid dia udah duduk di masjid dia mandi untuk setiap salat lima waktu Masuk waktu azan dia yang azan, dia yang komat, dia yang jadi imam. Takbiratul ihram pertama bersama imam. Gak pernah luput lebih dari 40 tahun begini keadaan beliau. Wa minal mutaakhirin. Salah seorang guru daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman al Habib Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur sahib Bughya Mustarsyidin mufti Hadramaut. Itu beliau selama 40 tahun nggak pernah tinggal sholat berjamaah di waktu awal di awal waktu sholat jamaah di awal waktu nggak luput takbiratul ihram sebelum masjid sebelum azan dia udah ada di masjid dia ikut azan dia ikut komat di situ dan dia jadi imam nggak ketinggalan takbiratul ihram sama sekali selama 40 tahun lebih begini keadaan beliau diriwayatkan selama 40 tahun dia sholat badia isya Tiap sholat Ba'di Aisyah itu dia sholat dua rakaat. Rakaat pertama sehabis Fatihah dia baca surat sajidah, Rakaat kedua sehabis Fatihah dia baca surat Tabarok. Selama 40 tahun nggak pernah luput. Itu yang sunnahnya. Kemudian lagi diriwayatkan dari para ulama-ulama yang terdahulu seperti Al-Imam Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus gurunya Habib Abdul Gadir bin Ahmad Segaf seorang ulama besar imam Masjid Segaf di Tarim satu kali ini orang macam gini udah gak pernah ketinggalan jamaah takbiratul ihram bersama imam fal fadlu fi takbiratul ihrami bil isyighal aqibal imami kata sahabat Kita itu keutamaan salat intisari salat dalam takbiratul ihram imam takbir langsung ikut di belakangnya imam ada Imam Abdullah bin Idrus Idrus satu kali kedatangan tamu ulama dijamu di rumahnya. Pas kebetulan malam Jumat, Jumat subuh ke masjid mau sholat subuh. Dia minta izin karena ini ulama dia minta izin ya Habib Abdullah, engkau ini orang yang bertakwa, izinkan saya jadi imam. Berimam atas engkau. Kenapa mau jadi imam atas saya? Saya mau ngikutin firman Allah taala, "Waj'alna lil muttaqina Waj'alni lil muttaqina imama. Jadikan saya sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ingin mewujudkan nih hal ini pada diri saya. Baik, jadi imam Solat subuh di hari Jumat. Maka ini orang dia jadi imam, rakaat pertama kedua habis Fatihah dia baca sabi hisma dengan halatakah. Memang itu yang disunahkan. Tapi Salat subuh di hari Jumat merupakan jamaah yang paling afdal. Jamaah salat paling afdal, salat jamaah paling afdal adalah jamaah subuh di hari Jumat. Setelah salat Jumat, jamaah yang paling afdal subuh di hari Jumat itu jamaah yang paling afdal. Wan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam setiap subuh di hari Jumat rakaat pertama membaca alif lam mim sajdah, rakaat kedua membaca surat al-insan hal ata al-insan. Selalu begitu. Ulama ahli fikih bilang boleh juga digantikan dengan sabbihisma dengan hal ataka. Wal Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus kebiasaan dia ngikutin Nabi. Pokoknya sajdah sama al-insan. Ini tamu dia jadi imam bacanya sabbihisma dengan hal ataka, enggak keluar dari sunnah. Cuma tidak memilih yang paling afdal. Begitu salam dari salat, hey Abdullah bin Idrus, ini salat yang barusan kita kerjain. Wal afu minna, enggak masuk hitungan di mata saya. Soalnya saya puluhan tahun bacanya tiap Jumat subuh ngikutin Rasulullah. As-sajdah dengan hal ata'alal insan. Habis bagaimana? Saya mengulang lagi sholat subuh saya, diulang lagi jamaah, baca as-sajdah dan hal ata'alal insan. Radhiyallahu anhu warda. Semangat mereka begitu. Al-Imam guru daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Sumaid dan gurunya beliau dan mertua dan gurunya Al-Habib Umar. Itu beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Kadang ketika dia sibuk mengajar di rubat, datang ke masjid gitu, pernah sesekali telat nyampe ke masjid, udah rokaat kedua ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Apa yang dia lakukan? Ikut sholat. Udah selesai sholat, baru nih sholat yang tadi ini karena ada jamaah pada sholat kita ngikut buat ngambil berkah jamaah. Cuma itu masih belum masuk hitungan saya. Habis bagaimana? Saya nggak nggak kebagian takbiratul ihram bersama imam. Ayo diajak beberapa teman-temannya, ayo temenin saya lagi. Saya mau dapat takbiratul ihram. Yang pertama nggak mau ketinggalan. Sehingga seumur hidupnya nggak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Takbiratul ula nggak pernah ketinggalan. Bukan lagi sholat jamaah yang dia utamakan, bahkan takbiratul ula itu juga termasuk dia utamakan. Radhiyallahu anhu warḍah. Dan banyak di antara para ulama yang semacam ini. Makanya dibilang kalau ada talib ilim, penuntut ilmu, santri nggak peduli sama sholat jamaah, maka khalas lepas tangan dari santri tersebut nggak ada harapan. Itu santri bukan santri yang ngebangun bangsa. Kalau kita didik kita bilang ini bukan santri yang ngebangun bangsa, cuma ngancurin bangsa yang kayak begitu. Tinggal nggak ada harapan. Kalau santri kagak peduli dengan sholatul jamaah. Sampai begitu katanya para ulama. Karenanya ayuhan nas, ayo Salatul jamaah Sampai sebagian ulama dari madhab syafi'i ya Kalau kita kan bilang salatul jamaah sunnah Al-Mu'tamad indana fil madhab Salatul jamaah sunnah Begitu, ada lagi yang mengatakan fardu kifayah Tapi ada juga ulama yang mengatakan itu fardu wajib salat jamaah Kenapa Nabi nggak pernah ninggalin Sebagian ulama ada yang sampai bilang begitu Karenanya dikatakan magila biwujubi fatarkuhu makruh segala hal yang kalau ada pendapat ulama mengatakan hal tersebut wajib, maka kalau ada yang ninggalin menurut Muhammad makruh hukumnya. Itu orang laki ninggalin sholat jamaah hukumnya makruh, karahah syadidah. Sangat dibenci sekali. Jangan tinggalin yang namanya sholatul jamaah, laksanakan terutama di awal waktu sholatul jamaah ajak keluarga kita, anak-anak kita, family kita untuk melaksanakan sholatul jamaah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Itu terakhir disebutkan di dalam sebuah riwayat. bahwasanya man hafad ala sholatul jamaah yang menjaga sholat lima waktunya selalu berjamaah fagad mala'a barran wa bahran telah memenuhi la, lautan dan daratan dia penuhi dengan pahala dan kebaikan yang sholat jamaah selalu menjaga seumur hidup sholat jamaah dia penuhi daratan lautan dengan pahala dengan kebaikan nah ini memberikan manfaat kepada umat mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik Allahumma ya man wafaqa halal khair lil khair وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته